Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu. kita masih membicarakan tentang dosa-dosa besar yang pembahasannya kita cuplik dari kitab Al-Kabair. Kita sedang membicarakan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama yaitu asyirk, berikut uh, Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Kabiratul Saniyah, dosa besar yang kedua yaitu qaslun nafs Pembunuh jiwa tanpa hak. Qatlun nafsi ghairil hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman di dalam Al-Qur'an atas dosa ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam sekali ia di dalamnya dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya Demikian pula dalam uh, ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 68 Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak memperdoa atau tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, dia akan menemuk, dia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan adab baginya pada hari kiamat. Akan dilipat gandakan baginya adab pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman Min ajli dzalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Dan oleh karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa ya bi ghairi nafsin bukan karena dia telah membunuh seorang eh, sebuah jiwa yang lain atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia barang siapa yang membiarkan eh, menghidupkannya yaitu menjaga jiwa manusia annama ahyan nasa jami'a. Maka seolah-olah ia telah menjaga seluruh jiwa manusia yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita beratnya dan besarnya dosa ya menumpahkan darah tanpa hak menumpahkan darah manusia tanpa hak terlebih lagi apabila yang ditumpahkan itu adalah darah seorang muslim di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan itu sebagai salah satu dari uh, sabul mubiqat ya seperti dalam sabda Nabi yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat jauhilah oleh kamu tujuh dosa-dosa besar yang membinasakan fadzakara qatlan nafs allati haramallahu illa bil haq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Demikian pula ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an para pendengar yang budiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki dalam sebuah hadis yang sahih, "Ayyu dzambi a'zam indallahi ta'ala?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ia mengatakan, maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal dia dialah yang telah menciptakanmu. Qal summa Kemudian apa lagi? Qal, Nabi menjawab, "Antaktula waladaka khasyata ayat am'ak." Engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Tsumai?" Qal, "Antuzani halila tajari." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu ta'ala tasdiquha walladina la يدعون ma'allahi lan akhar yaitu surat Al-Furqan ayat 68 yang kita bacakan tadi. Nah, di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya, bahaya dan besarnya dosa membunuh jiwa tanpa hak. Demikian pula dalam beberapa hadis yang lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqtul la tuqtal nafsun zulman illa kana ala ابن adam al-awwal من min damiha أول awwal man sanna tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya karena dialah yang pertama kali mencontohkan perbuatan tersebut pembunuhan tersebut yaitu uh, salah satu dari dua anak Adam yang telah mencontohkan kepada umat manusia dosa pembunuhan itu maka dosa pembunuhan ini adalah suatu dosa yang sangat berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nas ila Allah thalathatun." Ada tiga orang yang paling Allah benci. Mulhidun fil haram, wa fil islami sunnatul jahiliyah wa دم امرئ بغير حق ليحرق دمه Ada tiga orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian orang yang mencari tradisi ataupun mengikuti tradisi jahiliyah setelah ia memeluk Islam. Dan orang yang menuntut eh, menuntut darah eh, seseorang tanpa hak untuk ditumpahkan. Orang yang menuntut darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa alasan yang hak. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan." Semua dosa masih bisa diharapkan Allah Subhanahu masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya. Kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin yang lainnya. Dan diriwayatkan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'minan faqtabata bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sedang ia bangga melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun. Dan juga dari Abu Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusif daman haraman." Fa idza asaba daman haram daman haraman ballah seorang mukmin senantiasa menjadi mu'nik. Mu'nik artinya ya, yaitu dia cepat dan bersegera berjalan menuju amal soleh, yaitu dia punya gairah dan semangat di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan. Itu artinya mu'nik. Selama ia tidak menumpahkan darah yang haram, ya, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan Apabila ia telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, maka ia akan menjadi balah. Balah artinya terputusnya gairahnya dan menjadi lemah semangatnya untuk beramal soleh. Ya, dia akan mengalami masa-masa futur, yaitu penurunan iman. Dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'mini taubatan." Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh eh, seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja. Ya Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat. Ya, seperti halnya seorang mubtadi' yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat baginya yaitu sulit ya baginya untuk uh, untuk mendapatkan taubat atau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dalam hadis Rasulullah mengatakan innallaha ihtajaza taubat sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalang taubat seorang mubtadi hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Ya sama seperti di sini Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik untuk bertaubat bagi eh, untuk bertaubat. Dan diriwayatkan juga dari Rifa'ah bin Syaddad Al-Kitbani ia berkata, "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Amr bin Hamak Al-Khuzai, niscaya aku akan datangi Mukhtar." Aku mendengar ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ammana rajulan ala damihi faqatalahu fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah. Barang siapa memberi jaminan keamanan atas e, jiwa seseorang tapi ia malah membunuhnya, maka ia akan membawa panji khianat ya, liwa yaitu panji-panji pengkhianatan pada hari kiamat, yaitu panji-panji pengkhianat pada hari kiamat. Nah, hadis-hadis yang kita bacakan tadi atau yang kita sampaikan tadi berisi satu eh, dapat kita simpulkan beberapa faedah di antaranya adalah kerasnya ya pengharaman menumpahkan darah seorang mukmin atau darah seorang muslim tanpa hak dan menumpahkan darah manusia secara umum. Ya, ee, eh, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi yang dikehendakinya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Ini berkonsekuensi, ayat-ayat ini berkonsekuensi bahwa dosa-dosa selain syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tadi di mana Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi seorang yang bagi orang yang membunuh seorang mukmin ya dengan sengaja. Ya. Demikian juga perkataan Rasulullah, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya ganti rugi ataupun uh, ataupun tebusan apapun. Ya. Nah, tentunya dosa membunuh eh, dosa membunuh jiwa tanpa hak, ya, dosa membunuh tentunya di bawah dosa syirik. Dan ayat dalam surat Al-Furqan secara jelas menyebutkan diterimanya uh, taubat seorang pembunuh. Ya, yaitu apabila seorang pembunuh bertaubat, maka diterima taubatnya. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara keduanya? Ya, sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis di atas berlaku eh, ya bagi orang yang menghalalkannya, yaitu menghalalkan pembunuhan. Atau hadis-hadis tersebut merupakan peringatan dan ancaman keras. Ya, dan ini agak muskil karena ya orang yang menghalalkan ya pembunuhan seorang mukmin walaupun dia tidak membunuh ya dia, ya, juga dihukumi kafir karena dia telah menghalalkan eh, dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak melakukan dosa pembunuhan itu dan kalau dia lakukan maka ini adalah satu yang lebih besar lagi. Nah, sebagian ulama lainnya mengatakan membawakan hadis-hadis tersebut atas orang yang tidak bertaubat Adapun apabila ia bertobat, maka orang yang bertobat dari dosa tentu terbebas ya dari dosa tersebut. Ya, seperti halnya orang yang tidak berdosa. Demikian. Jadi dapat kita katakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni atau ber, uh, enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin itu dibawakan kepada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya taufik untuk bertaubat ya tidak memberinya taufik untuk bertaubat tidak membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat ya sama halnya atau kasusnya dengan seorang ahli bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala halang Allah Subhanahu wa taala tutup baginya pintu taubat hingga dia sulit untuk bertaubat demikianlah dua dosa ini yaitu bid'ah dan membunuh manusia tanpa hak ya membuat pelakunya sulit untuk bertaubat kalau kita cermati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan Ubadah bin Samit tadi, yaitu yang berbunyi, La yazalul mu'minu mu'niqan salihan, ma'alam yusib daman haraman, fa'iza asaba daman haraman ballah, yaitu seorang mukmin senantiasa punya gairah untuk beramal soleh dan menjadi soleh, selama tidak menumpahkan darah yang haram, tidak membunuh manusia tanpa hak, Nah, apabila ia melakukan itu, maka ia akan menjadi balah. Balah artinya orang yang sudah tidak punya semangat dan gairah untuk beramal soleh. Artinya dia telah mencapai titik futur yang sangat parah. Hingga, ya, kemungkinan untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tipis, semakin kecil, ikhwanifidin. fillah. Azani Allah wa Maka dari itu ikhwanifidin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita agar ya apa namanya tidak terlibat di dalam ya apa namanya masalah ya, darah, hutang darah terhadap manusia. Karena inilah ya bab muamalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi bersabda, "Awalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid bahwa perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan masalah darah. Ya. Masalah pertama atau kasus pertama, permasalahan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Maka kalau kita bisa melepaskan diri kita dari hutang piutang di dalam masalah darah ini, maka hendaklah kita menjadi orang tersebut, yaitu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat apa namanya hutang darah dengan dengan manusia lainnya, dengan orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalul abdu, ya, fi fushatin min dinihi, malam yusib daman haraman. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa mendapat kelapangan di dalam agamanya selama ia tidak ya tertimpa ataupun tidak uh, menimpa dirinya daman haraman, yaitu hutang Eh, telah menumpahkan darah yang haram untuk dibunuh. Artinya selama dia tidak terlibat ya yang namanya pembunuhan manusia tanpa hak, membunuh manusia tanpa hak. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu Nabi memperingatkan kepada kita, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu nanti menjadi kafir peninggalku, ya yaitu sebagian dari kamu menebas leher sebahagian yang lainnya. Demikian ikhwan fillah. Karena urusan membunuh manusia, apalagi seorang mukmin, ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi, Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqatlu mu'minin a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya." Zawal uh, laqatul mu'minin a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya. Ya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada musnahnya atau hilangnya dunia. Ya, jadi ini menunjukkan besarnya dosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala eh, dosa membunuh seorang mukmin tanpa hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersikap warak terhadap darah ya apa namanya uh, eh, saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Demikian juga darah orang-orang yang tidak halal ataupun haram untuk ditumpahkan. Nabi mengatakan al-kabair ya termasuk dosa-dosa besar itu adalah al-israku billah wa qatlun nafsi wal yaminul ghamuz. Ya, dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak dan bersumpah palsu. Bersumpah palsu. Demikian ikhwan fillah. Bahkan bukan hanya darah seorang mukmin, ya. Darah ya seorang kafir muahid yang kafir yang telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin dan terlindungi darahnya juga haram untuk ditumpahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang membunuh kafir muahid ya sementara ya dia, ia tidak halal untuk ditumpahkan darahnya ya Al Imamul Bukhari meriwayatkan ya dari Ibnu Amr dari Abdullah bin Amr ya uh, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala muahidan lam lam yurih raihatal jannah wa inna raihataha la tujad min masirati arba'ina aman barang siapa yang membunuh kafir muahid ia tidak akan mencium wanginya sorga atau aroma sorga padahal sesungguhnya wanginya sorga itu ya dapat dicium ya dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Demikian ya. Jadi artinya ia akan jauh dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan mencium aroma surga Padahal aroma surga itu sudah tercium ya apa namanya eh, eh, selama 40 eh, hari atau 40 tahun perjalanan. Demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ya hendaklah seorang um, mukmin itu berhati-hati ya terhadap apa namanya darah eh, saudaranya sama kaum muslimin dan darah orang-orang yang haram untuk dia tumpahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya bagaimana seorang itu ya walaupun dia tidak melakukan pembunuhan itu tapi dia punya niat ya punya tekad untuk membunuh maka ia akan terkena dosa yang sama Ya, Nabi mengatakan idal taqal muslimani bisayfi bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bersemu dengan membawa pedang-pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Nah, yang wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas. Lalu bagaimana yang dibunuh, yang terbunuh? Qal maka Nabi mengatakan li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia bermaksud dan berniat untuk membunuh uh, temannya itu atau saudaranya itu, ya lawannya itu. Nah demikian. Dia haris, yaitu dia juga punya uh, apa namanya punya niat yang kuat untuk membunuhnya, ya. Uh, dan dia sudah melakukannya dengan memegang senjatanya dan bersiap-siap membunuhnya. Hanya saja ia kedahuluan dan dibunuh oleh lawannya. Nah, demikian ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ini merupakan ancaman yang berat ya bagi orang-orang yang yang yang apa namanya yang ya, terlalu gampang untuk menumpahkan darah ya saudaranya sama muslim ikhwan fillah. Azan Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di dalam uh, sebuah hadis ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum jami'an ya uh, disebutkan ya bagaimana ya haramnya membunuh ya eh, jiwa yang telah muslim ya yang telah muslim artinya yang telah masuk Islam yang telah menganut Islam ya walaupun dia baru masuk Islam ya atau zahirnya muslim ya meskipun ya ada hal-hal yang mencurigakan padanya ia tetap tidak boleh ditumpahkan darahnya ya diriwayatkan dari Mesdad Ibnu al-Aswad radhiyallahu anhu ia berkata Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat Anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir?" Lalu kami pun berkelahi, yaitu beradu pedang, bertempur hingga ia berhasil menebas hingga putus sebelah tanganku dengan pedangnya. Namun kemudian ia terdesak ke, ke, ke sebuah pohon dan dia mengatakan, "Aku masuk Islam." Yaitu dia masuk Islam. Dia bersahadat. Apakah aku boleh membunuhnya? Setelah ia mengatakan perkataan itu, ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, la taktulhu. Jangan kamu bunuh dia. Aku katakan, Al-Miqdad bin Aswad mengatakan, Ya Rasulullah, ia telah mengucapkan ia mengucapkan perkataan tersebut setelah ia menebas sebelah tanganku. Maka Rasulullah kembali menjawab, la taktulhu. Jangan kamu bunuh dia. Fa in tahu fa innahu manzilatika qabla an taqtulahu wa innaka manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala jika kamu lakukan juga, yaitu kamu bunuh dia, berarti kedudukanmu sama dengan kedudukan eh, kedudukannya. Berarti kedudukannya sama dengan kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya dan kedudukanmu sama dengan kedudukannya sebelum ia mengucapkan ucapan tersebut, sebelum ia mengatakan perkataannya itu. Artinya apa? Berpindah posisi atau berpindah kedudukan engkau bisa menjadi kufur eh, seperti ya, sebelum ia mengucapkan kalimat itu dan ia adalah muslim ya eh, sebagaimana engkau sebelum membunuhnya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an dan para pendengar yang budiman bagaimana di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam eh, mengingatkan kepada kita ya mengingatkan kepada para sahabat dan kepada umatnya tentang larangan keras membunuh seorang yang telah lahirnya dia menyatakan sebagai seorang muslim. Nah, demikian. Ya, ini pernah menimpa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suatu ketika mengirim kami ya untuk eh, kepada salah satu suku dari Bani Juhaina, maka kami pun menyerang kaum tersebut di pagi hari. Aku dan seorang laki-laki Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Nah, ketika ia tidak dapat lagi berkutik, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Lalu mendengar kalimat tersebut, laki-laki Ansor itu menghentikan serangannya. Namun aku, aku eh, yaitu Usama bin Zaid langsung menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Nah, ketika kami kembali ke Madinah, kisah tersebut atau peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berkata, ya Usama, Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, ia mengucapkannya karena ia takut dibunuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan eh, kalimat la ilaha illallah? Maka beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga aku berkhayal kalau seandainya pada saat itu aku belum masuk Islam, ya. atau pada saat itu eh, baru pada saat itulah aku memeluk Islam. Jadi demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini ya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat membekas ya kepada uh, Usama bin Zaid hingga beliau yaitu Usama bin Zaid ya tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sudah peristiwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya beliau benar-benar bertaubat dari dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi wajib kita untuk menilai dan memandang seseorang itu menurut zahirnya. Dan kita dilarang meneliti ataupun menelusuri apa yang ada di dalam batinnya. Nah, kalau ia zahirnya sudah muslim, maka kita dilarang untuk uh, membunuh jiwanya. Nah, dan apabila ada sesuatu yang menunjukkan masuknya seseorang ke dalam Islam, baik maupun uh, dari ucapannya maupun perbuatannya, maka telah halal uh, telah halam uh, telah, telah haramlah darahnya yaitu telah terpeliharalah darahnya. Ya kecuali dengan haknya. Ya kecuali dengan alasan yang hak untuk ditumpahkan darahnya. Nah demikian. Dan barang siapa melakukan pembunuhan tersebut. Ya sementara ia mengetahui keharamannya. Maka ia e, e, berhak dijatuhi hukuman kisah. Ya, nah apabila ia tidak e, mengetahui hukumnya maka ia wajib membayar tebusan Nah demikian yang konfidin yaitu diat. Nah ya, demikianlah konfidin ya e, beberapa hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita bagaimana ya beratnya e, dosa ya orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Bukan hanya dosa seorang mukmin atau seorang uh, e, doa apa namanya darah seorang mukmin ataupun seorang muslim, bahkan darah orang-orang di luar muslim atau di luar Islam yang telah dilindungi darahnya oleh Islam itu juga tidak boleh dibunuh ataupun ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak. Ya seperti ya hadis yang kita bacakan tadi dan juga hadis yang berbunyi ala wa man qatala nafsan muahad muahidatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhara dhimmatullah wa la yurih raihatal jannah wa inna eh, riha eh, la yujad min masirati khamsina kharifan. Ingatlah barang siapa yang membunuh jiwa yang telah dipelihara ia telah terikat perjanjian dan telah dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah eh, apa namanya melanggar ya perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak akan mencium aroma sorga padahal aroma sorga itu sudah dapat dicium dari eh, perjalanan selama eh, 50 tahun demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya jadi itulah dia Mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindungi dan terhindar dari dosa ya apa namanya hutang darah ini ataupun dosa membunuh jiwa tanpa hak ya karena ini merupakan salah satu dosa besar yang bisa apa namanya menjadi ganjal ya ganjalan bagi seorang ya, manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingat bahwasanya hutang darah ini adalah ya masalah pertama ataupun uh, kita katakan permasalahan pertama atau persoalan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat ya pada hari kiamat nanti. Nah, itulah dia dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Nah, itu saja mungkin yang Baik, dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah heran atas materi dan pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Alusta di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku si Iman, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab untuk di kesempatan uh, eh, 15 menit ke depan Ustaz ya. Di kesempatan yang pertama kami akan pertanyaan dari uh, Pak Budi di Bekasi yang mengirim pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah membunuh yang dibolehkan dengan uh, cara yang hak yang tadi Ustadz jelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh kecuali dengan yang hak. Mohon penjelasan dari yang hak ini yang bagaimana ya Ustadz? Mohon eh, penjelasannya jazakal heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya di dalam uh, hadis beliau, yaitu ya ya yang pertama adalah uh, uh, nafsu bin nafsi. Ya yang dibunuh karena telah membunuh jiwa yang lain, yaitu kisos. Ya, darah dibayar dengan darah. Ya, orang yang telah membunuh, maka hukumnya di dalam Islam, ya hukum hududnya adalah dikisos. Ya, yaitu dibunuh juga. Nah, itulah dia perkara pertama, yaitu dia boleh ditumpahkan darahnya karena dia telah menumpahkan darah orang lain. Nah, kemudian azina ba'dal ihsan. Ya. Dia berzina setelah dia menikah yaitu hukumnya dirajam. Ya, hukumnya dia di dirajam. Nah, kemudian ya al-murtad, orang yang mengganti agamanya. Orang yang mengganti agama atau menukar agamanya yaitu murtad. Ya, keluar dari Islam dan memisahkan diri dari jemaatul muslimin. Ya, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Nah demikian. Ya, nah itulah dia ya seorang apa namanya jiwa itu boleh dibunuh karena alasan-alasan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya dan hmm. tentunya ya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin atau siapa saja membantu kaum muslimin eh, untuk memerangi kaum muslimin maka darahnya boleh ditumpahkan. Hmm. Nah demikian ya. ya. Tapi bisa kelahiran jawabannya dan berikutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Urwah yang bertanya, "Ya Ustaz, bagaimanakah dengan uh, orang yang mempertahankan hartanya kemudian uh, terjadi uh, pembunuhan terhadap perampok yang akan merampas harta? Apakah demikian juga termasuk uh, hal dosa yang dilarang atau bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya." Nah, membela harta dan jiwa ya hingga dia terbunuh atau membunuh ya dia tentunya tidak uh, terkena hudud ya karena dia dibolehkan untuk membela jiwanya ya misalnya seorang diancam jiwanya kemudian dia melawan dan dia apa namanya uh, menumpahkan darah orang yang mengancam jiwanya itu maka tidak ada hudud atasnya nah kemudian juga apabila dia terbunuh maka dia terhitung syahid ya Mangkota laduna irdihi wa malihi ya fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya ataupun kehormatannya, maka ia tergolong syahid. Nah, dan apabila ia dalam membela diri itu dia ya terpaksa atau ya harus membunuhnya ya ya maka tidak ada hudud atasnya ya secara syar'i dia tidak berdosa ya dia tidak terkena hudud atau tidak terkena dosa wallahu a'lam bishawab baik ternyata ada orang yang masuk ke dalam rumah kita ingin merampas harta, harta kita dan menodong kita dengan senjatanya lalu kita melawan dan membuat orang itu terbunuh, maka ya tidak ada hudud atas kita dan apabila kita terbunuh maka kita terhitung syahid. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat dari telepon saja di kesempatan pagi ini ada Pak Alim di perjalanan saat ini. Silakan Pak. Halo. Ya, uh, terputus tampaknya kita angkat kembali di 0218236543. Halo. Ya. Iya, dengan Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak Alim ya. Salim. Pak Salim, silakan Pak. Ya, di jalan Ustaz. Silakan. Ya. Anak mau tanya bagaimana sikap kita uh, melihat kejadian yang dialami para sahabat yang pernah terjadi perang persaudara, persaudaraan ya, perang saudara ya di antara mereka. Iya. Sikap kita yang benar tuh bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Tadi ada kita sampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari riwayat dari Abu Bakrah ya yang dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Idza iltaqa al muslim idza iltaqa al muslimani bi sayfayhima al qatil wal maqtul finar Jika bertemu dua muslim dengan pedang keduanya ya lalu al qatil wal maqtul nar yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Ya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena ia juga bermaksud untuk membunuh ya musuhnya ataupun lawannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya maksud dari hadis ini. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, "Hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil." Nah, ini berlaku apabila keduanya ya bukan berperang ataupun saling apa namanya membunuh ala takwil karena takwil ta'wil innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma aw asabiyatin aw talabid dunya aw ri'asa aw aluin. namun keduanya itu saling membunuh karena permusuhan antara keduanya ya karena fanatisme ya karena men mengejar dunia atau karena mengejar kedudukan ataupun mengejar ke, apa namanya kehormatan dan sejenisnya Nah, apa yang terjadi di antara sahabat, ya mereka e, eh, mereka terlibat di dalam peperangan yang terjadi di dalamnya pertumpahan darah. Mereka berperang atau mereka melakukan itu karena eh, istihad masing-masing, alat takwil. Ya, masing-masing beristihad dan istihad mereka adalah istihad yang sah karena mereka adalah para mustahid yang apabila beristihad benar maka dapat dua pahala dan jika beristihad salah maka dapat satu pahala. Ya, maka mereka tidak masuk dalam hadis yang kita bacakan tadi karena mereka yaqtatilani alat ta'wil. Ya, mereka para sahabat itu berperang alat ta'wil. Ya, karena ta'wil dan eh, ya, ya itu maksudnya adalah ya masing-masing kedua belah pihak menganggap mereka berada di pihak yang benar berdasarkan istihad mereka masing-masing. Namun kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat eh, pada kebenaran istihadnya daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kita harus menahan diri dari mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat karena itu adalah hasil dari istihad mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nah demikian. Namun hadis yang kita bacakan tadi apabila keduanya saling membunuh, ya saling berperang, saling menumpahkan darah ala watin bainahuma karena permusuhan di antara keduanya. Ya bukan disebabkan istihad dalam eh, dalam urusan din ya atau asabiyatin atau karena membela fanatisme golongan atau daerah ya atau fanatisme-fanatisme yang lainnya atau karena urusan dunia untuk mengejar dunia atau harta atau untuk mengejar ke, eh, pucuk kepemimpinan atau mengejar ke, eh, kekuasaan atau riasa atau untuk mengejar ulu untuk mengejar ke, eh, kedudukan yang tinggi ya nah demikian ya konfidena azani Allah wa iyyakum jami'an jadi keluar di dalamnya orang yang saling membunuh karena takwil tadi ya dan orang yang mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi. Nah demikian ikhwan nah. fillah azan ya Allah wa iyyakum Terima kasih. Uh, kemudian kita masih ada waktu tadi ya, di kesempatan 10 menit ke depan. Ada Pak Iwan di Mampang, uh, Jakarta Selatan yang sudah masuk melalui telepon. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya Ustaz, uh, jadi saya dulu pernah kejadian bahwa Eh, saya punya istri itu uh, selingkuh dengan seorang kafir gitu Ustaz. Hmm, itu uh, boleh nggak uh, seorang kafir itu saya bunuh gitu loh. Hmm. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud ya. Pelaksanaan hukum hudud ini harus diserahkan kepada waliul amri. Kita tidak boleh bertindak sendiri untuk melaksanakan hukum kisos, rajam, dan sejenisnya. Pelaksanaan-pelaksanaan hukum-hukum ini harus diserahkan kepada waliul amri, ya kepada pemerintah yang berwenang untuk melakukan ataupun melaksanakan ya hukum tersebut. Ya, karena kita tinggal di negeri yang eh, berdaulat, ada pemerintah, mereka lah yang berhak untuk menjalankan hukum-hukum itu. Nah, pasal apakah mereka melakukannya atau tidak, melakukan hukum itu atau tidak itu itu adalah uh, urusan mereka itu adalah tanggung jawab dan apa namanya yang menjadi tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selaku rakyat ya tidak boleh melakukan uh, tanfizul hukum. Ya tidak boleh melaksanakan hukum-hukum tersebut ya secara pribadi atau perorangan. Nah itu dilarang, ya tidak boleh jawabannya. Nah diserahkan kepada waliul amri yang berwenang untuk melakukannya. Nah demikian ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah dalam kesempatan ini ikhwanifiddin, para hadirin yang berbahagia perlu kita ingatkan sekali lagi ya. Jadi tidak boleh bagi rakyat untuk melakukan hukum hudud sendiri. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengadili ya apa namanya perampok ataupun pencuri hingga tewas ya dihakimi ramai-ramai ya apa namanya pengadilan jalanan ya, ya. nah ini ini tidak boleh ya, seorang muslim tidak boleh terlibat dalam aksi-aksi seperti ini ya itu termasuk menumpahkan jiwa tanpa hak ya hati-hati karena kita banyak dengar ya di negeri kita ini itu diadili oleh masa ya hingga mati atau tewas pencuri, pencuri ayam, pencuri sepeda motor. Nah. Padahal dalam Islam sendiri hukum mencuri itu tidaklah sampai dibunuh uh, dibunuh jiwanya seperti itu. Nah demikian ya Jadi harus hati-hati janganlah kita terlibat di dalam menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak atau menumpahkan darah siapa saja nah. tanpa hak. Nah demikian. Taib Zakallah Harun jawabannya dan kemudian kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Silakan Bu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara bertobat untuk orang yang telah melakukan zina. Uh, karena masa lalunya itu sangat suram dan karena masa lalunya itu Ya. Pernikahannya jadi terhalang dan bagaimana cara untuk bertobat dengan yang sebenarnya sehingga waktu pernikahannya itu nggak jadi kafal Baik. untuk masa depannya nanti. Terima Baik. kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, untuk dosa zina ya, tentunya nah. dosa yang besar nanti akan kita bahas secara khusus setelah kabirah yang berikut hmm. pada kafirah yang berikutnya ya, iya. ya dosa-dosa besar yang berikutnya nanti. Hmm. hmm, hmm. Ya iya. tentunya untuk kondisi sekarang ini ya, di mana ya eh, secara hukum hudud ya, secara hukum hudud dosa zina itu apabila dia belum menikah maka dicambuk 80 kali ya, uh, apa 100 kali. Nah apabila dia sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Namun jika hukum itu tidak uh, dijalankan maka kewajiban yang uh, eh, kewajiban atas siapa saja yang jatuh dalam dosa zina ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi kewajiban uh, eh, ya, saudari adalah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu yang pertama yaitu menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Yang ketiga adalah ya segera meninggalkan dosa tersebut, yaitu tidak melakukannya. Ya, dan tidak eh, apa namanya? tidak melakukannya kembali, ya. Dan tidak melakukan uh, eh, al dzambi, yaitu mencabut diri dari dosa tersebut. Nah demikian Khonifuddin dan para pendengar yang budiman. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang kita bacakan tadi, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar wa la yaqtuluna eh, wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun." tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa-dosanya. Yudha'af lahul azabu yaumil qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Tapi ada pengecualiannya. Illa kecuali mantaba orang yang bertaubat wa amana wa amila amalan salihah. Kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh maka apa uh, hasilnya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apabila ya kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubatan nasuha yaitu taubat yang memenuhi tiga syarat taubat tadi. Kemudian mengiringinya dengan iman dan amal soleh. Ya, kita beriman dan beramal soleh. Rajin menuntut ilmu karena uh, sebab kita jatuh dalam perbuatan dosa tersebut adalah karena kita jauh dari ilmu, iman dan amal soleh. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala-pahala. Para ulama menjelaskan maksudnya ada dua. Yang pertama adalah Allah akan ganti perbuatan buruk kita menjadi perbuatan baik. Ya, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dosa-dosa itu menjadi pahala-pahala. Catatan-catatan dosa itu berubah menjadi catatan-catatan pahala. Itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata wa khaira khata'ina tawabun. Sesungguhnya setiap bani Adam pasti berbuat salah dan sesungguhnya sebaik-baik hamba yang bersalah adalah yang segera dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Jazakallah dan uh, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustadz berikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Ustadz berserta keluarga. Ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita silakan Ustaz. Ya, eh, demikian para pendengar yang budiman, para hadirin yang berbahagia, ya kajian kita pada pagi ini yaitu dosa besar yang kedua membunuh jiwa tanpa hak ini merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam banyak ayat dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang kita bacakan tadi dan e, dosa ini adalah dosa yang e, kita katakan sulit bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan yaitu sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang gairah dan semangatnya untuk berbuat baik dan akan jauh dia dari apa namanya dari uh, dari amal saleh Demikianlah ya. Maka dari itu kita ingatkan kepada para hadirin eh, yang berbahagia, para pendengar yang beriman untuk tidak uh, apa terlibat ya di dalam apa namanya menumpahkan darah tanpa hak ini. Karena ini adalah dosa yang berat nanti di hari kiamat karena ini adalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat yaitu mengenai masalah ya dima ini yaitu eh, yaitu kasus yang berkaitan dengan uh, darah ya hutang darah ini adalah satu perkara yang berat nantinya pada hari kiamat. Nah, dalam kesempatan ini juga tidak lupa saya ingatkan bahwa pembunuhan di dalam Islam itu ada ada beberapa tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah membunuh dengan sengaja. Nah, ini tentunya tingkatnya sangat berat ya membunuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua membunuh ya tidak sengaja. Ini tentunya lebih ringan ya, misalnya kita tanpa sengaja membunuh ya seorang eh, sebuah jiwa ya. Kemudian yang ketiga ini yang samar-samar yaitu mirip ya tidak sengaja. Mirip tidak sengaja. Ya, saya contohkan di, di jalan raya saja misalnya ya, di jalan raya saja. Ini tiga jenis pembunuhan ini bisa terjadi Ya, misalnya seorang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan dia sadar ya bahwasanya dengan kecepatan itu atau dengan dengan dengan sikapnya yang ugal-ugalan itu bisa menumpahkan darah orang lain. Ya. Ya dia terobos lampu merah misalnya. Ya dia terobos lampu merah lalu dia menab, uh, dia menabrak seseorang hingga mati. Maka ini tergolong menumpahkan darah mirip tidak sengaja. Nah kalau dia sengaja misalnya menabrakkan seseorang eh, kendaraannya kepada seseorang maka ini adalah pembunuhan pembunuhan sengaja. Ya. Nah kemudian yang ketiga kalau dia telah mematuhi seluruh peraturan lalu lintas. Ya, lalu ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dia tabrak. Ya, ini adalah pembunuhan murni tidak sengaja. Jadi di, di, di jalan raya saja tiga jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Ya, tiga jenis tertumpahnya darah ini bisa terjadi. Jadi hendaklah kita harus berhati-hati dan senantiasa waspada kalau bisa ya kalau bisa jangan sampai kita terlibat hutang darah dengan siapapun ya nah karena itu urusannya akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian saja mudah-mudahan kita semua terhindar dari hutang di dalam masalah darah ini aku lu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim